عليكم ورحمة الله وبركاته إني أهل برضا الله تعالى ولرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من وصلفنا الصالحون وعلى من شيخنا أبي محمد بن محمد لطفي بن علي وعلى من والحبيب شيخ بن عبد القادر السقاف وعلى من وحبيبنا أنيس وسيدي شيخ شوقي وسيدي شيخ محمد أرواني وسيدي شيخ مأمون أحمد من حوائج الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه من لم والمرسلين وعليكم من أصحابه كل ملائكة الله وملائكة المغربين وأئمة المجتهدين خصوصا إمام الشافعي وإمام حنفي محمد ومالك وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب سيدي الشيخ أبي سجاء سيدي الشيخ أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي إلى حضرتي جميع أولياء الدس بالجوي خصوصا رجالنا في هذه الدائرة سيدي حسن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 عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن لحبيب nerangaken asnaf tiang-tiang ingkang kedah nanti utawa ingkang sah menawi dipun zakat. Faslun fi qismi zakati ala mustahiqiha. Pasal menerangkan dunduman, dunduman, dundum metun datang zakat, datang mustahikus zakat. Niki mengke jumlah tiang sing pikantuk dipun paringi zakat wonten wolu.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 Niku tenggene surah At-Taubah ayat 60. Nek niki kula ngertos masalah deh, ono tulisane. Ya nah, gunung nggih dipun maknani innama tu angin pestine utawi piro-piro zakat sebab dimaknani sodakot yang bikin betul sodakot sing sunnah tapi sodakoh ay innama zakawatu angin pestine utawi piro-piro zakat iku lil fukoroi tetep kedua piro-piro wong-wong fakir wal masakini lan piro-piro wong miskin dengan napa angan jadi sebutannya ini ku piro-piro, boten wong fakir. Boten inna sadaqatu tulil faqiri. Nanti lil fuqara'i. Berarti nek teng mriki sampun dicetakke Allah bentuknya jamak. Tidak satu orang, tetapi minimum jamak niku telu. Terus mengke diterangke Mpami jenengan maring zakat kedah lil fuqara niku bentuke nggih pira-pira harus minimum wong telu. Kecuali mangke amil. Nggih wonten keteranganipun teng ini. Dan ini kita dipahami satu demi satu supados kita ketika memberikannya zakat itu benar-benar pas kepada asnafnya. Kalau tidak, maka tidak sah zakat kita. Nek bab ngeten kudu tegel-tegelan. Bahkan pengenane pun kula terangke umpama ana wong takjil zakah. Terus nalika ngewehno iku pun ngomong, "Kang, iki jane durung wayahe aku ngetokno zakat mal." Ning sebabe kowe kok tak ngerti kaya susah banget, aku iso mbantu iki tak ngei duit zakat mal iki sak yuta ngono iki. Sampeyan tak ngidir sak yuta, ning ngerti yo iki zakat mal sing tak takjilno sing tak dhisikno sing tak takjilno lah mengke nek menawi pas hari tiange niku sudah dihitung haul satu tahun lalu dia memang benar-benar wajib mengeluarkan zakat Uang sing biyen diwehi zakat sebelum datangnya satu tahun dari hitungan haul perdagangan itu kudu diwanti-wanti, diingeti, diangen-angen. Sing biyen tak wehi kok, iku isih keadaan fakir apa ora? Jebul-jebule kok kaya mendadak. Belalah niku. Duwe dulur, duwe anak napa duwe sinten, biyene ora duwe, delalah duwe anak melu numpak pesawat Sukhoi. Lah, Sakire oleh oleh nama pikantuk nama asuransi 1,2 miliar. Nah, terus hari di mana sebenarnya dia harus mengeluarkan zakat? Berarti iku wis ora wis ora kena nampa zakat. Gimana caranya? Ya kudu digenteni. Atau sing wingi pun kula terangno, iku dijaluk meneh Boleh ndak? Boleh asalkan ketika ngewehno itu di disanjangno, diberitahu bahwa ini zakat mal saya yang saya takjil, maka boleh diminta lagi. Nek orang ngomong ngono ora oleh dijaluk meneh. nyata niki kudu tegel-tegelan ora perkara wong wis di disedot meneh. Umpamane ya ndelok-ndelok sing di, di sing diidokno iki apa kan ngono. Deleh pas itu untuk mas mencolot, apa ora dijibok nih, Halo? Ya delak-delak nek sing dijibok niku sing dijokno ku udu tenanan tok ora ana apa-apane li dijibok neh lah iku minal minal minal mati nih. ngoten. Iki ora perkara ngoten, memang niki hukum. Jadi nek memang jenengan merasa berat untuk oh, kita ngidit sak yuto kok saiki jebule oleh duit akeh kok wong lah harus ya diminta saja kalau memang awalnya dikasih tahu. Nah, pun. Sing mriki dipun terangaken. Wa hadza huwa al-murad min qawli ba'dihim fi qismi sadaqat ala mustahiqiha fa muradu as-sadaqat al-wajibah. Dikatakan kalau di dalam ucapan daripada ulama yang lain bukan menyebut kismis zakah tetapi kismis sodakot bentuk pada redaksinya itu bukan dundum ke zakat tapi dundum ke piro-piro sodakoh Nah, ning piro-piro sodakoh ini juga yang dimaksud ais sodakoh al-wajibat. Sodakoh tul wajibat. Sodakoh-sodakoh sing wajib. Wa ingkanatis sodakot tasmul mendubah aidon. Walaupun kata-kata sodakoh itu tidak harus yang wajib atau tidak harus zakat. Ada juga sodakoh yang sunnah. Fa inna sodakota tatawu'i sunnatun. Lima warada fiha minal kitabi was sunnah. Di sini diterangkan sedekah sing sunnah niku, sedekah sing tatawu sedekah sing boten wajib niku hukumnya sunnah. Niku keterangane cetha sangat niku. Quran, sunnah, wis masyaallah mangke tak terangno neh. Didhawuhke Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sinten kemawon sing ngamal walaupun sak dzarrah. Nek dzarrah niku nek cara ulama kudus nek sampean roh kenteng kenteng koco awan-awan niku nembus ke matahari menjeru terus niku wonten apa niku lak apa sini padang sing sangka kenteng koco niku wonten kados suget-suget mlaku niku sing sing sangka udara sing lebu niku lho nah niku darah niku wonten niku cilik-cilik sing mlaku nok nggon nok napa niku nggon lampu niku. Nah niku biasanya ketinggalan nih nek omah, nek jero nek joko mboten saged. Niku darah. Wonten sing nih darah niku wiji sawi. Apa wis wae nih cilik banget. Lah khairan roh Dia akan tahu dampaknya. Dia akan tahu kebaikannya. Dia akan tahu balasannya. Itu wes mesti ternyata ini gini, gua rasa insya Allah mesti ketok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah engkau kepada geni neraka walaupun dengan bersedekah sep napa nggih. Nisilae sak suwek sangka apa niku? Sak potong utawa sak sak sigar sangka kurma. Wa yusannu an yatasaddaqa bima yuhibbuhu. Disunnahke wong nek sedekah niku terhadap apa yang dia masih suka. Anta syahih wa ta'mulul wina. Kuwe sing dirasa eman karo bareng sing mbok wehno iku. Nah iku sedekah sing apik ngoten niku. Ora kok kuwe sing wis ora butuh, iku ora patek sedekah, sidikit. Jadi mboten sedekah. Sidikit. Mboten sedekah. Nah, contohnya umpami nah, nyawasi tiang dahar, iki dahar sing sampean senengi. Betul kok alah iki anu iki weno kono tanggamu alah oh, iya, wis sayur dek wingi wis ora enak iki. Nah, iku ngene tanggamu kok anu. Kula dek riyen zaman kula cilik niku nate sumerep kedadian. Jangan nate sumerep ndok ndok ndok nanu. Ben kesuwan iki apa jenenge? Napa? Banter tau. Pluto Pluto Pluto Gene, bab niku kula orang arani desa lah. Itu tidak dikenal di dunia, jadi bahasanya wis wis seorang desa meneh. Gini gen kula nang arani Napa Buen, wes wes buen. Alah wis orang sabi anu. Iki alih, saya saya mesti wis ngangin Saya punya tonggol, ya. Sak yakin ora duweni. Iku subhanallah nek diomongno. Iku nek duwe tangga liyane duwe pitik kok mpun ngenten niku ndoke wis bosok enten disuwut. Lalu cunit, riyen niku ya ana wong sing gelem ngewehi tanggane nek ndoke wis ngono iku. Astagfirullahalazim. Kula saya jengki saya kelingan kula sampai saat ini itu dengan bangganya menerima dok sing bos bon bon dosa niku subhanallah wong jeneng padha ora duwene ya sudah meneh tapi mbok ya aja ngono lah apa meneh dok wuen niku ya najis niku ben boten kenging ben boten kenging di dahar ben boten kenging dipun konsumsi insyaallah dunia sekarang ini sudah begitu hancurnya karena tiada lain jauh dari Allah dan Rasul. Ana wong lara gagal ginjil gara-gara mangan ektrajos. Ana wong kula nate nyum sumerepe niku. Kanker tulang akhirnya meninggal dunia gara-gara sari ini. Ana wong lara ngene gara-gara ngene, lara ngene gara-gara ngene. Pertanyaannya apakah mereka tidak tahu produs produsernya? Tahu. Apakah uang sing dodol bakso lalu menambahkan borak itu tidak tahu bahwa borak itu merusak kesehatan? Tahu. Apakah uang-uang sing bangsa formalin formalin itu tidak tahu? Ngerti. Tapi mengapa sengaja? Karena sudah tidak ada tenggang rasa. Sudah orang orang rahmat nong jero nih uang pingine urip dhewe, bejo dhewe, seneng dhewe, bahagia dhewe, sugih dhewe, menang dhewe. Kalau sudah seperti itu nyuwun ngapunten sangat. Kenapa ke kejadian seperti itu? Tiada lain karena wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahmat yang dibawakan oleh Rasulullah itu sudah tidak mereka konsumsi yang mereka lihat acara-acara yang memupuk rasa cinta kepada dunia. Nek ana wong ngomong ke Rasulullah dianggap bid'ah. Dianggap ora ana kanggone. Sehingga sing diomongno, sing dikonsumsi yang dibicarakan ahlul hijab. Mereka-mereka orang-orang yang tertutup dari rahmat Allah ngomong ke artis. Setiap hari dibicarakan kamu ngerti ra? Ayu Ting Ting kamu ngerti ra? Jube kamu ngerti ra? Dewi Persik terus. Ini yang dikonsumsi. Ini yang diomong ke Sing no, sing ke yang menjadi buah bibirnya, yang menjadi pembicaraan setiap waktu, bahkan yang menjadi angan-angannya adalah ahlul hijab, orang-orang yang tertutup dari rahmat Allah. Kalau itu yang dibicarakan, tentu itu akan meracuni hati kita. Kalau kita yang berbicara tentang ahlul hijab, maka hati kita akan tertutup dari rahmat Allah. Kalau tertutup dari rahmat Allah, ya maklum kalau yang terjadi seperti ini. Wong pengen menang dewi, wong pengen nurut dewi, sing penting saya kaya. Kalau mau jujur, mereka yang memproduksi makanan yang di situ ada bahan pengawet, ada pewarna-pewarna yang ngawur-ngawuran. Ada seperti tadi borak ada itu anaknya saja didono kok. Kamu jangan makan ini karena apa? Iki kudunya didol jadi pangan. Kamu tahu iki dampak iki jadi masalah memolo gede. Maka daripada ini, bama may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah Ya, ya gitu. Kenapa juga rahmah yang dibawakan Rasulullah itu sudah tidak mereka konsumsi karena mereka tidak mendekat kepada pewarisnya para rasul yang membawa simbol-simbol rahmahnya Allah Betapa sayangnya Rasulullah sehingga mencontohkan semua perilakunya untuk kebaikan kita. Dahar bikin muluk sing tengen supaya mungkin ada enzim-enzim yang membantu kepada pencernaan. Bagaimana cara tidur Rasulullah tidur yang sehat. Bagaimana cara memasuki kamar kecil supaya hirupan udara yang kita hirup itu tidak numpel renggone paru-paru yang terhubung kepada jantung kita. Bagaimana, bagaimana, bagaimana cara makan, bagaimana cara macam-macam. Itu semua rahmat. Untuk ngawet no wong Supaya wong itu sehat. Tapi sebetulnya itu dijauhkan daripada kita semua. Ini nanti benar. Bahkan lucu nih para ulama ya lucu kok. Terus dibang kiai-kiai ngerti ya ono sing tegel-tegel barang sudah tidak lagi ulama itu membawa tombol hati. Sudah tidak lagi membawa tombol kehidupan. Semestinya mereka ke sana kemari harus nambani tetapi malah jodol tombol. Sehingga banyak yang setruk untuk nekak nokiai sekarang ini. Kuatir nek tak tekakno kiai kok kiai kok engko terus piye lho malah ini, banyak acara-acara kiai yang nyebut ke amplop waku kok kene diksangoni piro lho ngoten Orang-orang yang membawa agama karena urusan seperti itu, tolong jangan dikenalkan kepada orang-orang di bawah-bawah kita itu. Ini akan menghancurkan rahmah yang semestinya harus ditampakkan oleh para pewaris Rasul menjadi momok yang luar biasa. Selamat sih muga-muga mawon kaya ngono iku ora dianggep kabeh kiai ngono. Lah nek ndadekno wong iku dadi berpikir oh ngene iki tah kiai. Oh ngene iki tah ulama. Lah ngejur donya niku. Dan itu juga kalau diusut-usut, yo ya karena apa? Karena ulamanya itu juga mungkin, mungkin mawon sudah putus dengan rahmat Allah dan rahmatnya Rasulullah. Mereka sudah tidak nyambung sama guru-gurunya dulu. Mereka cuman pernah ngaji sama seorang kiai lalu mentransferkan keilmuannya podo pintere mulai sudah tidak lagi mewarisi wijahnya para guru-gurunya cara pandang hidupnya bagaimana niatnya bagaimana cara meniatkan dakwahnya bagaimana cara mengarahkan dakwahnya. Kalau itu sudah tidak ada, tambah ada, tambah ada, uang jadi mau nambah uang jadi sumpek ngerti kiai. Orang menjadi tambah gigok ngerti wong uang sing ini gue tombol, tapi malah jodol karo tombol ini. Jadi ojo-ojo yo ya padha nyalahno. Wis, ya Allah, pun monggo lah. awak dhewe niki sing jaga gelem selamat yo dekati para salihin orang-orang yang ik tapi man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun ittabi'u nganuto sira kabeh man ing wong-wong man la yas'alu sing ora njaluk sapa wong kum ing sira kabeh ajrun ing upah Fahum mongko utawi wong sing ora njaluk upah iku muhtadun. Ikulah wong sing oleh hidayah. Orang yang kesana kemari nggawa tombo tapi untuk nambani bukan untuk diregani tambahan itu. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka konsep supaya mboten ngadoh sangka rahmati Allah dan Rasulullah hati-hati nek luru guru. Mungkin kita sedaya dipun paringi kalih Gusti Allah guru-guru sing saleh sing bener-bener umana ur-rasul pembawa amanah para rasul-rasul kita pembawa amanah dan pewaris ambia dan pewarisnya para nabi dan para rasul amin Allahumma amin ibu nek cara ulama biyen nek ngarani ulama urusum cara ulama biyen ngarani ulama urusum ulama gur ketoe gur bentuk dohire nek cara yai kula ngalani ulama usuk ulama sing elek nek cara yai makmun ulama usuk utawi ulama udunya nah ngeten niki makane saben dina santri-santri niku sing do mulih ke pondok aja kepaten nobor tekan ngomah iku ora usah kesusu-kesusu dadi wong-wong sing anggepanmu iku cita-citamu. Ayo diangen-angen guruku biyen piye yo. Ya? Mulai saka pondok iku tekan ngomah la opo. Khidmah sik karo para ana pemasyarakat. Khidmah iku semampu kita. Setelah semampu kita, ya monggo ditilik itu masjid nek sampean ketemu bocah cilik kok wayahe salat durung salat ayo dijak dituturi Kak nang sesuk ngaji ning gonku ya ora salah langsung wah ini aku kudu anu iki aku kudu anu iki lah ujung-ujungnya luruk popularitas Betul sing diomongno teng putih-putih ku jamaah wae. Alhamdulillah saat ini niku jamaah kula niku sampun seket ewu limang atus pitung puluh siji gundulmu wono orang-orang yang seperti menikah semoga-moga yang cepat mati ulama. amin mati atane dul wis mbah apa-apane nek memang ora iso batine ora mati ya sisan sak wonge dibablasno ngono to rusak rusak donya ngoten akhirnya agama dikeluru popularitas Orang ngerti nek popularitas itu juga dunia. Memang saya rasa dodo lah. Aja kejem banget Ya jane ya betul kejem Ini masalah itu itu betul mentolo. Uang itu harap ah, ora karo ulama dia, uang ulama ayo ya ngono. Ulamanya ulamanya juga jaim banget. Jaga image Geleng-geleng ini. Ya wis, ngeleng-ngeleng. Wayahrumul dipun dawuhaken Kenapa kita kalau bersodakoh niku kedah sing kita seneng nggih? Lantana tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jenengan mboten dianggap wong biru Nah, wong apik nek durung iso berinfak terhadap apa yang engkau cintai. Lu maksudnya dia dul berarti aku di bojo kan tak cintai. Tak wen ngomong ngono, alah padune pengen lurun nek. Ora nek iki ora nek iku ora orang ora bab ora bab nimatu ibun kurang niku. Maksudnya iki ya bondo-bondo sing mbok senengi lah. Bojo kan bondo dul lah. Lantem wae wong-wong ngenteni iki sing dimaksud ya bangsa duit, bangsa napa-napa. Wa yahrumul mannu biha haram mundat-mundat. Mundat-mundat. Kowe kan ora tak tulungi mati wingi. Ah niku lan kuwi mundat-mundat. Wayab wayub tilubi wayab tulubi sawabuha. ganjarannya jadi batal. Wayusannu an yuktira minas sadaqah fi Ramadan. Di sunnah no sedekah niku ngakeh ngakeh no sedekah niku nek Ulan Ramadan. Nah, Kanjeng Nabi niku nek Ulan Ramadan niku sangking dungai sebab beliau niku sering dipun rawuhi kalih malaikat Jibril semak-semakan Quran niku ngantek dipun karihil asif. Kok Kaya dene angin yang berhembus metu terus sak ndungune dituwokno kabeh weng weng weng weng weng weng. Insyaallah, Allah. Wa amamal hajat. Nok ngarepe hu butuh. Nok ngarepe butuh aja nok gurine butuh. Aku tak anu lah sedekah engko nek aku hasil maksudku ah iku ora patek mandi. Sing mandi niku nek durung terus sedekah sik. Lah niku biasanya malah ngasilno sing luwih akeh. Pamane aku engko nek anakku lahir Pamane iki pamane aku arep sedekah. malah ora sangko sik. Pengen anakmu lahir bara, Pengen lah sedekah saiki. Ngono lho. Kok nek lahir lah ditambahi meneh, ngono maksudnya. Soalnya aku nikah, ah, pokok ya anu lah. Aku syukuran. Saiki lucu kok nikah malah lurus syukuran kok. Ora kok aku tak nikah, engko nek bernikah syukuran ora tapi aku tak nikah. Ah. Engko supaya uang do syukuran aku. Dan eh, lele dulu dong. Oh, walimah itu sing sedekah aku sing nikah ini malah ora kok. Wong kot moro kot mangan ora mlebu amplope dipendelengi. Ya. Hmm, Orang usah ngono eh. Dan itu salah satu budaya yang saya juga ya monggo ya monggo ning ya aja ngono. Eh. Pak, tapi kan ini untuk pembiayaan Pak, wong wong ya, wong tinulung ya salahmu, mungkin apa nak gedung. Lambok ngene ku kok omahmu dhewe ora anu. Aku kan kanggo alah padimu ya kanggo patut-patutan iku. Rusake donya ku gara-gara luru patut-patutan ngene iku. Kok patut dige luru gengsi-gengsian. Wah, kok bergengsi-gengsian top-topan, top-topan kok ngawur-ngawuran. Nah, itu tingkatane pengawuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Tunggu to Pak, nak nyindir aku. Lah wis tahu wis ora usah disindir-sindir. Iki kula ngomong sing durung niki. Ora ahli daya FM aja kulino meniku. Memang mampune aulin walau bisyaten nyembleh waktu siji ya siji wae diundang menurut wong siji. Nek cara wong plesungan waktu siji ku kanggo wong 100. mane wong mangane kan sithik-sithik. Nah, dene bangsa wong-wong Alidaya FM ngenten iki ya wong 10 lah wedhus siji iki. Menangane ya akeh, puluhane sih ketoke sih sithik ana ning cepete iku lho gong-gong. Mriki iki lah, monggo. Nah, ngeten niku dadi urip ki rasa memaksakan diri. Wah, tapi kan kita harus butuh kenang-kenangan. Kenang-kenangan yang terindah itu terjadinya bukan pertama dan menjadi per, nopo, nopo kawitan tetapi itu menjadi keseharian oh ngono jadi nek dibujuk nek dibaca ya dilakoni kayak pengen bunga ngarep apa bunga terus nah bunga terus ayo diniati nanti sodako muka-muka engkau jadi anikaya jadi mabrurah barokah anggo bungae ora gurawal tok ngantenan ki ora kok pertama tok liyane tuh cumprong elek mboten ngeten niku. Aja aja gawe-gawe ngene niku nek mampu monggo. lagi nah, lucu kok. Terus kata bodoh, jadi amal melajan, nek nak ngarepe butuh, ayo nah, terus wafi asminatin wa amkinatin fadilah. Bersedekahlah di zaman, di masa-masa, di tempat-tempat yang fadilah sing mulia jenengan haji umroh teng mriku niku panggonan sing mulia atau dipun wektu sing mulia tanggal 27 Rejab, tanggal 10 Muharram, tanggal-tanggal sing mulya-mulya niku ayo sedekah. Sebab napa? Sebabe intinipun, intinipun nggih niku mengke dalam rangka yu'abbin sya'airallah. Ngeguno nopo Sya'a keagungan ini Gusti Allah ana wong sedekah Kang jenengan kok nyembelih wedhus nganti 100 sithik kanggo apa Kang niki anu niki kula memperingati dinten lahire Kanjeng Nabi uh Masya Allah Kang nah cuma dipa itu mau lucen boros oh boros gundumu ngono boros mau ledok boros Kenapa dikatakan baru yo ya ora, jenengan cinta kok. Cinta karo Rasulullah ya kudu di di temen-temen. Oh. Nggih, bisa nek wayah maulud, ora usah nunggu nganakno pengajian gede mampune pira? 100.000 ya wis tukokno iwak pitik, sembelih, pangan sak keluarga. Lupa Pak, oleh dipangan dhewe ora apa-apa, tawasuk filial, iyal. Bojomu dadi bunga, setahun ora tau mani wak pitik meniwak pitik kok nek goro-goro tanggane pitike kenapa ketabrak motor cekik-cekik menika utawa nek tanggane lagi ana hajat lagi meniwak pitik lah iki sekali-kali maulud sembelih ditakoni bojomu wah ya Allah Pak sampean kok iso tumbas saya niki acara napa iki ulang tahunnya kanjeng Nabi oh ngono ku ndak dadi khair ngoten apik ngoten wa an yakhussa bi ahlal khair nek sedekah niku dipentingno riyen tiang-tiang saese. sik nek tak omongno niki malah dadi aku ya ora ketena ngene iki ya yo nyrempet ya bongso-bongso Nah, contohnya duit-duit podo-podo nguwehi li ringgone sampean ku ya enak ringgone kono santri-santri sing do ngaji sampean ki duit-duit nggih nemu nah diwehno Sopo-sopo sing sae-sae minal habaib sing do susah-susah dikit tondo bukti cinta tresno kita dateng para habaib hadiah bib niki tondo tresno sebab mereka ndak boleh nampa sedekah. Niku hadiah bib dan tiang-tiang sing sae wal muhtajina setelah itu baru wong sing butuh wadaf uhasiron lalu diberikannya dalam keadaan wong orang ngerti iku afdalu illa idza kana mimman jadi kecuali wong sing wehi iku termasuk wong sing prilakune iku ditiru wong iku nek ngewehi digetokno ya ora apa-apa sampean termasuk figur nah, di dalam memberikannya itu dalam tanda kutip Arab nyontoni ring santri-santrimu ayo monggo digetokno ora apa-apa nah nah, di sini ada satu permasalahan Tadi dikatakan sodakoh niku dibutuhno datang tiang-tiang sing khair khair, ahlul khair, sing api-api, minas solihin, baru wong sing butuh-butuh. Nah di sini ada sebuah permasalahan. Rawa Abu Amamah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Amamah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, "Ra'aitu ala babil jannah maktuban." Aku melihat di atas pintunya surga tertulis Tulisannya apa? ya rumah non niki, nggak ditulis nama omah ya kenal Al-qardu bi thamaniyata asyara. Was-sadaqatu bi asyrin. Ngutangi iku ganjarane 18 lipatan. Ning nek sedekah hanya sepuluh lipatan. Kula wangsuli, nek ana wong ngutangi iku oleh ganjaran 18 ganjaran wolulas derajat. Delapan belas. Tapi nek sodakoh hanya sepuluh derajat. Berarti ngene iki nek cara syariat sebenarnya dipentingno ngutangi ketimbang sedekah. Nah, ya, gue sampean mikirnya kan lu kok aneh ya. Lah iya padha Kanjeng Nabi yang nganggap aneh kok. Akhirnya Rasulullah berkata, "Qala kultu ya Jibril, ma balul qardi a'zamu ajran minas sadaqah." "Hei malaikat Jibril, kok iso to ngutangi ku luweh akeh genjarane ketimbang sedekah?" Dijawab malaikat Jibril, "Qala li anna sahibal qardi la ya'tika illa muhtajat." Ketahuilah wahai Rasulullah, uang ngutangi ku, uang utang niku. Boten mungkin jaluk nanti direwangi utang jaluk direwangi nganti utang niku kecuali dalam tanda kutip kecuali butuh itu benar-benar butuh. Lah ya, sedangkan warubbama waqa'at as-shadaqatu ala ghairi ahliha. Dan ketahuilah terkadang sing jenenge sedekah itu ngapunten nggih engkau terimakan, engkau berikan kepada orang-orang yang tidak ahli menerima sedekah. Artinya salah alamat. Kemana, kemana, mengapa? Lah, itu jenis itu ayo ah, ting-ting, ya ayo iya, salah alamat. Ini maksudnya ini, terkadang anggapanmu kan ngenes. Di kaya ngajeng kula ngeten iki lah. Kan ajae ngenes. Ngene iki tak wehi kan salah. Cara pandinya ya apik aku sithik, pamane iki. Cara amin sewu lho jame ya sudah rada kuno. Tenan jadi kan kita kayak umpama arep dhewe kita kayak patut ning salah alam alamat nah, sering nih Kenapa? Mengapa? Kenapa? Tak terusin. Ana wong ngetokno zakat, ya mangkane ngati hati nek dalam sedekah, khususnya sedekah sing wajib rupa zakat. Iku nek ngowe ya aja aja ngerti penampilan. Wah, itu wong iki gering. Monggo lan gadah kanca gering. Insyaallah siji tempo niku nyopiri teng Semarang. Mobil itu perlu loh Mas. Tekan Semarang mampir Indonesia salah sijine kanca wonten mawon nonton teng tengkos kosan Tiangnya turu kula itu kali kanca pulau ini ya pada melu turunin. Itu ditanggulpi kalih kanca pulau Mas. Sopirmu turunin kono jeruk Mas gundulmu itu sih gue mobil ya kok. <laughs> Nah, terus yen ngapunten mawon tadi. Kadang itu penampilan memang menipu. Nah, Lah ono sing umume iki ketoke gegah, tapi bebere tangi akeh iki nek iki alok umum, alok umum. Lah sing lucu meleh niku cah nom-nom saiki niku memengimitkan. Mengimitkan piye carane? Rokok, nah cilik-cilik nek SMP ngrokok. Ono ana cah wedok sedot. Nah, pikirane wong kaya ngono ku rumangsane supaya wong wedok nganggep itu oh iki wong wis mapan. Oh iki wong duwe duit akeh. Jane nek menawa sing mirengno alidayah ki ana bocah cilik. Aja ngono. Iku jenenge ora jujur karo keadaan. Ora sah ngono ah. Terus Allah wong-wong zaman sakniki niku ya mudeng lah iku jenenge wong ngawur. Durung kerja kok rokokan. Itu ngoten. Nah, Gen pula nggih ngoten cah pondok. Sebab duitmu itu duit sangka omah, duwite wong tuwa kena ngrokok ning diwalik. Mungkin nggih. Dadi sing di, sing dikep iku sing mawone ya iku halalan thayyiban mubarakan fihi. Insyaallah bareng ngrokok langsung bendol kelambine. Terus nih ada satu cerita nih mengakhiri mengenai bab sedekatut tatawwu sebab niki menjadi mukaddimah napa wau innamas sadaqatu lil fuqara sak terus Suatu ketika niku Rasulullah dawuh ngeten hasinu amwalakum bis zakati wadawu marbakum bis sadaqati maknane ngeten kowe iku nek ndek bondo Iku jogongan bondomu dengan apa? Zakat. Jadi zakatmu itu napa niku? Jogo bondo. Ning zakat ya kudu niku wae lho, Ora gur ngetok-ngetokno. Wong sing diwehi iki bener-bener wong sing ahlus zakah, wong sing bener-bener kena diwehi. Nek mboten berarti kudu diijoli. Jadi nek jenengan ngetokno zakat niku jogo bondo. Jogo berkahe, jogo keselamatane, jogo-jogo macam-macam. <clears throat> Wadawu mardokum bisa tombo nono wong-wong sing doloro iku dengan cara mereka perintahkan untuk bersedekah. Jadi nih nggak lagi ngalami masalah penyakit nopo sing kira-kira nglatir ke kok sing sampean senengi. Insya Allah barokah sangka sedekah niku no wong-wong sing orang duwe orang duwe niku cepet mari. Nah, pernah ketika Rasulullah bercerita seperti itu ada seorang Nasrani melu mendengar. Lalu mengeluarkan dia mengeluarkan zakat. Ah, aku tak maca deh. Omongannya kan uh, Muhammad ini. Oh, anu durunge sama saya. ngomongannya Muhammad kita iso ambil ora. Pada waktu itu dia gadah menapa niku perdagang di perdagangan sing lagi menuju ke daerah Mesir dari dari Madinah ke Mesir untuk berdagang niku rombongan dagangnya niku istilahnya apa dia khawatir karena biasanya dibegal wong aku kita no sedekah tenan kaya sing ke Muhammad iki nek bener-bener engko terbukti bondoku sing nok Mesir iku engko ngantek mulai selamat berarti aku engko bakal nerima omongane Muhammad aku engko niat lebih selamat tapi iki kok malah ana masalah kaya biasane. Yang biasane dibegal, biasane dibegal, kok iki kok dibegal meneh. Wes saya akan membunuh Muhammad karena dia memang sumber kebohongan. Oh, ngeten niku. Akhirnya tenan subhanallah di tengah perjalanan belalahnya niku dirampok. Bondol-bondone wong-wong sing bareng-bareng ring Mesir iku dirampok kabeh. Nah, subhanallah ana wong marok muleh karena bondone dirampok. Wah, bondo wong sing wingi-wingi berangkat ring Mesir bareng-bareng iku ajur iku wis ora ana sing muleh. Meh wae arep wah Muhammad wis rasa digugu iki. Rasa dimbel delalah wonten kabar melih sing moro. Kan aneh dunia jahit kok. Bondone wong sing arep ngono dagang semono akeh kok. Kabeh ludes kejaba bondomu. Iku mungkin wes wis kabutan ring nggawa bondo akhirnya sing nggonmu ditinggal. Ngoten niku. Nah, gara-gara niku akhirnya aslama di ahli Rasul sallallahu akhirnya mlebu Islam. Akhirnya moro suwan Rasulullah. Sampai kita Rasulullah, "Wa ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabziz Kehancuran bondo niku tiada terjadi kecuali dengan apa? Ngeker zakatipun. Nah, nek ngeker zakate ya maklum. Nah, untuk bilangin, Nah, niku wau nggih. Terus dipun dipun an yakhussa dia ahlal khairi wal muhtajin Terus diberikannya dalam keadaan sir. Itu lebih utama kecuali dia itu termasuk tiang-tiang sing perilakunya diikuti oleh orang lain. Don. fa'u az-zakatu ilal asnaf as-samaniyah alladhi zakarohumullah. Zakat yang apa saja tadi, doniku zakat emal kek, doniku zakat fitrah kek, Terus niku zakat. Mindo kek, nopo termasuk-termasuk macam-macam ini niku harus diberikan kepada sejumlah orang-orang yang disebut sebagai asnaf at Wong-wong sing kena diparingi zakat sing jumlahe wolu. Nomor satu, wong-wong fakir. Nomor loro, wong-wong miskin. Nomor telu, amil zakat. Nah, iku amil iku apa engko ya diterangno kabeh. Nomor 4 muallaf. Nomor 5 riqab budak niki sak niki pun mboten wonten. Wono keterangane. Terus nomor 6 gharib wong utang. Utang niki masuk mas kata ana utang li napa? Kanggo li islahi dzatil bain kanggo damekno wong-wong sing lagi bertikai. ana utang sing kanggo maslahah piyambak utang kanggo ngomong Pak kula gadah utang Pak nyuwun zakat utang kangge napa kula wingi anu Pak kangge maem anak-anak niku mawon kula utang beras inten kalih ton mamane umpamane kok Lha kok iso rong ton nggih bojo kula papat. Lho, kok iso bojo papat? Lha nggih Pak, niku mawon nggih dereng komplit. Lah piye? 74 niku nggih sedaya rondo wis nggawa anak limo kabeh lah. tadi wong itu <laughs> Iku wis nasib iki padha karo napa sudah jatuh ketiban tangga tambah ngono kebuan omahe sisan kena bledek sisan. Lah Eh, iki ya temen iya, banget. Masalah iku kadang kanca arep takon apa nikah melih niku rondo niku oh, goro-goro niku. Wah, saya oh, gadah putra kakak oh, Pak. Lho, <laughs> malah apik to. Jadi namanya itu mempercepat proses sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, nah, masalah wong saiki iki senengane kangelan kok. Jane ora kangelan iki akeh. Nah, oke. ini apa mau Gharim. Terus sabilillah. Sabilillah gue dalane Allah maknane. Mangke diterangke ini gue cinta. walaupun nanti ada perbedaan pendapat. Terus Ibnu Sabil. Maknane asale Ibnu Sabil niku anake dalan. Halo, halo. Anake dalan. Anake dalan niku napa, Musa ini sebelum diterangkan tentang lebih lanjut mengenai cara-cara mengeluarkan zakat, dikatakan jumlah dari delapan asnaf itu harus diupayakan kalau di daerah kita niku memang ada, ya kudu dipun diupayakan semua. Dicari, didata, sapa to yang fakir, sapa to sing miskin, sapa to sing gorun, Sapa to, oh, sapa to, oh, sapa sing jumlah walu itu yang mungkin terjadi di daerah kita harus dicari. Ditakmin namanya. Terus ada wujud taswiyah bainahu Eh, Apa niku maksudipun? Yo adanya taswiyah, adanya perlakuan yang sama kepada mereka. Perlakuan yang sama itu bukan berarti jumlahnya yang harus sama. Contohnya, mengke wonten keterangan, Ono wong fakir sing siji ora iso gawe, sing siji iso Memberikan zakat kepada yang tidak bisa bekerja dengan yang bisa bekerja itu harus podo-podo. Artinya begini, umpama kap mbok entaske ya dintaske kabeh. Lah cara ngentasnone yo ya biayane beda, carane yo ya beda. Sing ora duwe pikir iki mau, tapi iso mbok gawe, yo ya dikasih modal sejumlah sekirane wonge iso duwe kecukupan kanggo ngurupi saben dinane. Dulu saya pernah nyekel zakat ngeten itu di salah satu daerah. Delalah yang kayanya juga mem, apa istilahnya apa nyuwun supados dietangke macam-macam setelah kita etangke, terus kita arahke, bahkan mereka nyerah. Ikut caranya diwekela. Kita cari di daerah situ. Sopo sing lah. Suatu ketika ketemu guru-guru TPA nih. Subhanallah, kita tanya, jenenganku guru TPA gadah putra, gadah biasanya malah guru-guru TPA TKI putrone kata umal oh, hamil umal hamil umal malah Aduh, akhirnya gue tangleti Budamel nopo selain ngajar teng BPA, Mboten. Lo biasanipun nggih budamel seserabutan. Ya terus kepengine budamel nopo jenengan? Mami lo badha modal niku kepengin dodolan sate kocet. Nek jalan tak nengi al pentolu pentol. Pentol bisa. E nek jen kula namanya sate kocet. Ya jenenge ya. ala Jepang di makanan asli Pakistan, pakai semitan maksudnya tadi. Dan ini nyuwun punten. Jadi kita tanya regane apa-apa dibutuhkan no, satu sepeda, dua niku dandang, telu kuwa kompor nomor papat ngene ngene disebut no, TS ini, Saya dikasih. Karena kita butuh ngentaske. Jadi taswiyah itu di situ bukan kok dong jenis jenis 70.000 kok sih. Lah sing ora duwe duit kenging teng mriki dikatakan. Dipun dawuhaken wayu wayu ta faqirun wa miskinun kifa yata umrin ghalibin. Kalau memang dia tidak bisa bekerja, wis tua, pukli-pukli, diperkirakan lah, uripe iki pirang tahun. <laughs> ya ora ngono ah Ya ora tok ngono yang golek umure ya diangen-angen kira-kira kok iki sentik iki mati kan kudu ana sentik-sentik dhisik. Lah iki lagi sentik. Lah berarti untuk menuju ke sentik-sentik iki sekitar lima tahun. Jadi ya perkiraano. Boleh di, diberikan dikatakan di sini nih nyonya ngapunten mawon. Diberikan untuk nopo? Fayastariyani bima yu'tayanihi iqaran. Napa niku? Kenging ditumbasno umpamane. Mbah, jenengan niki tak kula tumbaske sapi, kula tumbaske nopo, niki mengke hasile dodolan niki mengke jenengan nganu saged dipun po nopo eh, nek nek sapi ya ijeh anu niku. Isih ngruman. Apa omongane niki jenengan kula tumbaske tanah, Mbah. Ngono mawon. Tanah niki mengke saged no tiang, mengke hasile saged jenengan gunakno. Ngoten niku kenging. Jumlahnya kan berbeda dengan apa yang nanti diberikan kepada orang-orang yang masih beker, bekerja. Nah, gitu. Lah iki Lagi orang zakat mal itu untuk untuk untuk nopo untuk peningkatan ekonomi orang iki. zakat mal iki wah dum sepuluh 10000 sepuluh malah ngonten itu sing biasanya mboten hasil mestine iku sing dipikir ya sampai nopo niku wau umur ghalib artosipun usia pada kaprae niki kira-kira susahe kaya ngene iki isih isih pirang tahun kas. Iki piye supaya iki mentas sangka susahe niki, ora fakir neh. Tahun ngarep ora nampa zakat neh piye ngono. Bisa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu memang ngoten itu terjadi. Terus yang mriki diterangkan la yajuzu lahul iktisar ala aqalli min salasah min kulli sinfin ghairil amil. Selain amil, selain daripada amil, delapan asnaf itu tidak boleh diberi, amin jauh ya, tidak boleh diberi hanya satu orang saja jika memang di daerah itu ada yang lain. Artosipun ngeten, umpama kowe ngetokno jenengan ngetokno zakat sak yuta. Sak yuta sithik, 10 yuta. Di sana. Nggih. Terus jenengan padus ame napa asnaf walu niku. Jenengan data fakir, miskin lah. Fakir niki ojo sampai wong siji tok. Minimum wong telu sebab diibarahkan di dalam ayat tadi al fuqara'u, minimum wong telu. Jadi Iki si A iki fakir, eh, Ya wes kita no, Fakir. Si A. Nah, iki kudu lurus si B, si C, harus dicari. Dengan kriteria fakir yang nanti akan kita ketahui bersama. Miskin ya semono kok kecuali amil, Ini amil kenging wong siji no kenging. Amil niku sing bener-bener ditunjuk oleh pemerintah untuk ngurusi badan zakat. Ini banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan amil zakat yang dibentuk oleh negara kita itu nih coro patri rohnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama NO maka amil yang dibentuk oleh Departemen Agama itu dikatakan amil seperti istilah yang berjalan di dalam ulama-ulama fikih. Karena walaupun negara kita ini bukan negara Islam tetapi beruri bisyaukah disetandarkan dengan penguasa kita disebut sebagai imamul akdom. Seperti halnya yang menguasai di negara-negara es Islam. Karena doruri bisyaukah. Karena secara doruri memiliki kedaulatan. Maka disamakan seperti penguasa di negara es Islam. Ini mengampun buat Nah, nek didirikan oleh mereka lewat jalan Departemen Agama kenging disebut amil. Tapi nek no dewe no omah panitia panitia niku niku mboten amil, niku yo panitia ngono tok aja disebut amil. Ku nek jenengan no amil, oh jadi detail duel niku mungkin. Karena tidak ada apa? Tidak ada penselarasan di dalam mento, menyebutkan di orang menjadi amil. Sopo sing ngawasi? Ana ngerti apa kerjane ah kono mah mungkin model-model yang milik green-green iki anu iki lima kudu 50% deh wah ayo dedel lah duel itu kalau yang menunjuk itu pemerintah dia tentu sudah kredibel dia tentu sudah diwacanakan ini menjadi amil benar wis di, wis dipelajari tenan kami di beberapa waktu di beberapa kesempatan sering di departemen agama itu sering berdialog mengenai zakat. Artinya apa? Mereka-mereka yang nanti akan ditunjuk itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Zakat nikah, nikah yang nanti itu sami diperbincangkan. Dipun hukumnya, ya nek hamil duluan, boleh ndak dinikahi begini begini begini. Carane. Bun, wa yu'ta faqirun wa miskinun kifayata umrin ghalib wong fakir, wong miskin boleh diberikan sejumlah uang untuk kepentingan kehidupannya pada umur-umur golibnya artosipun ngene. Ya itu mau umpama ana wong ngetokno zakat 100 yuta. Ya aja didumno lah 10.000 blek aja. Kalau wingi dimen diterangke dulur sik sing cekat, sing caket, sing duwe urusan nasab, paman bule bude budeng pak lek pak lek pak de pak deng niku dipilih sik iki butuh apa ora nek butuh ayo wonge kok ndelalan jenengan duwe dulur pak lek kok fakir ayo dientasno fakire niku oh iki aneh iki dodolane wonge dodol anu iki rumah makan iki iki lagi bangkrut ya iku difasilitasi ngantek urip ngantek wong iku iso nyukupi uripe dhewe Begitu pula wong miskin. Ening ya, ngoten niku. Wa hadza fi man la yuhsinul kasba. Eh, wa hadza fi man la yuhsinul kasba. Amma man yuhsinuhu bi hirfatin fayu'ta ma yashtari bihi alatiha wa man yuhsinuhu bi tijaratin yu'ta bi ma yashtari bihi ma yuhsinu tijarah. Nek ana wong kok dia fakir, dia miskin, tetapi dia bisa bekerja yo ya ditukokno fasilitas kerjaane ya apa oh wonge iso nggawe tampah wonge iso nggawe budak wonge iso nggawe ekrek ekrak wonge iso nggawe apa bale wonge iso ya ditukokno alat-alate sing memang wonge iku akhire iso nyukupi awake dhewe utawa umpama wonge seneng apa pinter dagang yo ya dimodali dagange iki biasane anu iki dodolan talok iki ndelah taloke kok anu bangkrut. Wingi iku agak diubah malah akhirnya keplindes. Apa diwadai ono keranjang terus keranjangnya terus mencolot akhirnya keplindes karo ha ah, ini piye jadi tukokno. Nggih. Dipun dawuhaken fihi biko ma yafi. ribu kuhu kifayati ghaliban. Jadi dikadarkan umpama iku duwe untung iku iso nyukupi wonge sak wong-wong sing ditanggung nafkahe. Oh, wong iki nek dodol talok tak modali gur 100.000 iku engko ora cukup. Iki modaline mestine ya minimum 500.000. Iki engko wonge iso diuntung iso sedina iso nyekel dhuwit 30.000. Lah 30.000 iku nek dikene mangan iku anaknya tah loro. Sing siji wae jarang mangan, pamane di di di diangan-angan. Iki engko nek 30.000 berarti sesasi 30 ping 3 pinten? 900. Lah nek 900 iki ketoke cukup bang niki anu kok. Iki wong-wonge listrike ya 450 paring sesasi yo ya bayar semene. Ya ngoten niku ngoten niku carane. Jadi mal itu zakat mal itu untuk apa? Untuk peningkatan ekonomi muslim. Jadi jumlah saat ini lucu. Zakat-zakat mal dirupakno beras, zakat beras dirupakno duit. Ya walaupun cara Imam Hanafi kayak ini masalah orang ngono. Beda fungsi, aja diutak ada dhewe ya. Dan kita itu jangan duwe rasa ora kepenak jika kita punya tonggo sing asale fakir saiki dadi duwe usaha, malah seneng. dengan modali uripe jadi tidak bertergantungan kepada yang lain. Nah, yo ngoten niku carane.